Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad faqad Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ladhina amanu dakhlu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di pengajian ini saya lihat banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone setan itu handphone orang sudah ceramah masih sibuk setan mana kau dengar ceramah saya kalau kau sibuk saya merekam Ustaz pasti gambarnya kabur suaranya tidak jelas bagaimana supaya bisa kita punya dengar kembali Ustaz gampang ini ada kamera saya bawa gambarnya jelas suaranya jernih bagaimana caranya nonton buka YouTube. Jangan lupa like and share. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi di tanah ini. Ah. <laughs> simpan HP-nya dulu bu, simpan, simpan, simpan. Dengar ceramah dulu, saya serius. Enggak lama ini saya ceramah bu simpan dulu HP-nya yang punya apa namanya itu tripod tripod nah ya itu nah yang punya tripod aman tapi kalau ibu yang pegang kamera itu tidak konsentrasi dengar ceramah datang ke sini kan mau dengar ceramah kan iya. iya dan percaya Bapak Ibu sekalian yang berpanas-panas di luar jauh lebih besar pahalanya daripada ibu-ibu yang ada di dalam Nggak usah juga kok keluar berpanas-panas. Bilin-bilin dah. Wakala idan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ibu-ibu kemarin malam hujan. Ada enggak yang mampu menghitung air hujan? Ada? Kenapa? Karena jumlahnya banyak dan laju. Tapi ketahuilah ada yang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa itu kata Nabi? ketika umatku berkumpul di satu tempat lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku maka dia dapat pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan maka saya mau ajak bersalawat saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu kita tanding bisa pak? bisa? ayo pak jangan mempermalukan jenis kelamin keluarkan suaramu dengan kencang mana ini bangser mana bangser ayo ayo keraskan suaramu salatullah salam. ibu-ibu diam ibu-ibu diam Nilainya Nah sekarang ibu-ibu Yuk 9,8 bareng-bareng laki perempuan bencong ayo semua Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Tuan Guru saya, Habib Nobel, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Bapak Ibu tidak usah bohong, pasti datang merantau ke sini karena cari kudus. Ya, datang merantau ke sini ingin perbaiki dunia, supaya bisa bangun rumah supaya bisa umrohkan ibu bapak untuk mendapat itu resepnya apa satu satu tu'minu nabillah berimanlah kalian kepada Allah saya beriman Ustaz ngaku gampang hei hei Oh kenal Jokowi. Sepupuku bos. Ngaku. Cek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sepupu katanya Ustaz Gaskap. Eh siapa Ustaz Gaskap? Namanya aja baru ku dengar. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman ini yang jadi masalah. Oh, ma. Ku dadaku kau temukan kekasihku. Allah Subhanahu wa taala ngaku tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Apa ciri dan karakter orang beriman? Banyak. Tapi yang paling konkret aqimis salat. Dia mendirikan sholat. Banyak Taiwan gajinya cuma 15 juta satu bulan habis makan 8 juta ah, hiburan 3 juta beli kuota 1 juta tersimpan cuma 3 juta satu bulan tidak sholat puasa sholat di duhur lepas asar tidak maghrib tidak subuh apalagi inilah yang selalu saya istilahkan sedulur-sedulur sekalian saudaraku sekalian anda lapar dapat duit beli nasi bungkung nasi bungkus sayangnya setelah ada nasi bungkusnya nasinya dia buang bungkusnya dia makan belen-belen inilah yang disebut mereka cari nafkah tidak sholat nasinya dia buang bungkusnya dia makan kecil buat Allah tambah penghasilan kecil buat Allah bangunkan kau rumah kecil buat Allah kasih kau umroh kecil buat Allah kasih kau jodoh Allah cuma minta perbaiki sholatmu tapi sayang seribu sayang sholat inilah yang paling banyak kita lalaikan Ramadan 30 puasa tidak terlepas zakat dia bayar zakat fitranya dia bayar sedekahnya dia keluarkan tapi kalau kau tidak sholat tidak ada gunanya semua amalmu Hei. Oh. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat. Kapan? Satu selesai haid. Gratis lima hari. Dia bilang suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma lima hari. Ini sudah tujuh hari kau tidak sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dengan suaminya, bohong kau. Apa bohong sih? Kasih lihat kau masih dia ya bu ya kapan lagi perempuan banyak dah sholat kalau ada pesta bu bukannya dia dempul harusnya dia cukur tipis sebelah dia cukur lagi di sini tipis sebelah lagi dia cukur lagi di sini airnya habis ketawa bang kau semua dikenal, ini perempuan makhluk paling perkasa di dunia Allah sudah kasih alis baik-baik masih dirubahnya juga ciptaan Allah saja dia ubah-ubah nah, inilah perempuan-perempuan ini bukan di sini ya ya Alhamdulillah Bu kapan lagi perempuan banyak tidak sholat kalau dia ke mall Betul. Betul bapak juga. Eh, sholatlah saudaraku. Apa susahnya sholat? Ayo yang malas sholat, kau kesini. Kasih tahu saya apa alasanmu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih solusi. Kau tayamum. Cuma saya pernah lihat orang tayamum di pesawat. Duduk di samping saya, mungkin dia malu. Akhirnya dia tayamum. Dia tayamum, Pak. Gimana caranya dia tayamum? seolah-olah dia pakai air ah, eh, para perantau TKI dan TKW yang saya cintai karena Allah ini prakteknya tayamum prakteknya tayamum linting lengan baju misalnya misalnya kamu tidak dapat air sudah cari kiri kanan tapi mau kencing Ustaz caranya tidak ada air Ustaz ambil daun kalau kau di tengah hutan ambil daun caranya gimana Ustaz ambil daun tiga lembar ini rahasia lagi-lagi sudah cara usapnya yang tahun pertama gosok ke bawah nih ambil ambil daun kedua gosok ke atas ambil daun ketiga gosok lagi ke bawah bukan begini tambah kotor itu kan salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nah sudah bersih masuk kejepit servisnya oh. ini zaman ketika kita kecil kalau sekarang kan aman ya kan sudah tidak ada air tayamum caranya lepas jam tangan lepas cincin kenapa karena usapan kalau ada jam tangan dibawa jam tangan tidak kena usap maka harus dilepas buka sudah itu letakkan telapak tangan di dinding atau di tanah. Sudah itu kalau dia di pasir bertepuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pasirnya masuk di mata aku dong, bro. Nggak jadi kosong Jadi tepuk dulu. Sudah, usap wajah. Satu kali sudah sah tiga kali lebih baik sudah itu letakkan lagi kembali ke pasir nah letak sudah usap tangan kanan ini lihat baik-baik kiri di bawah kanan di atas kiri di bawah kanan di atas tarik ke bawah sampai di siku lipat sikunya apalagi kalau sudah tua kenapa makin tua makin keriput lipat siku hmm. tangan kiri lagi naik ke atas usap kiri di bawah kanan atas lipat set repot begitu kiblat. Lihat di mana matahari terbit. Oh, sana pagi-pagi matahari. Berarti di sana terbenam. Tidak ada matahari, Ustaz. Sudahlah. bilal kiblat. Sengaja sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Allah. Niatnya apa, Ustaz? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Indonesia tidak jadi masalah ah saya niat sholat duhur wajib hukumnya bagi saya empat rakaat menghadap kiblat lillahi taala Allahu akbar mau begini silakan mau begini silakan sekarang banyak penceramah suka salah-salahkan orang jangan salahkan lakukan saja yang mereka tahu lakukan saja bapak ibu yang mau ada orang sesolat takbir Allahu akbar silakan ada yang begini silakan ada juga nggak usah kau urusi urusannya orang nah selesai itu letak tangan berbeda-beda Allah Akbar mau begini silakan ada lagi Allah Akbar di atas pusat ada juga Allah Akbar sejajar pusat ada lagi Allah Akbar di bawah pusat porno lagi Allahu Akbar terserah silahkan pakai mana yang bapak yakin mana yang salah kalau kau pakai semua Allahu Akbar ah, pasti salah itu jelas jelas jelas tidak dapat air tayamum Ustaz di mana kiblat di mana matahari terbenam di situ kiblat. Ternyata tidak lihat matahari karena hujan, menghadap ke mana saja boleh pada saat kondisi darurat. Ustaz, saya sakit gigi Ustaz. Silakan kau sholat sakit gigi. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. saya lagi sakit di dalam rumah sakit pakai impus silakan kau sholat pakai impus Ustaz saya tidak bisa pakai jilbab pakai kudung tidak usah pakai kudung pakai apa tutup saja semua badanmu yang ketawa saya serius ini diajar baik-baik malah diketawai kita sholatullah ala yasin Ustaz saya tidak bisa berdiri Ustaz saya lagi kerja Ustaz tidak bisa di tempat itu tidak bisa berdiri Ustaz silakan kau sholat dalam keadaan duduk bagaimana caranya sholat duduk eh kau lihat baik-baik ini perhatiannya Hah? Hei. Hei. Hei. Nah ini sholat duduk. Anggap sana kiblat sudah tayamum atau sudah wudhu Allah baca doa tita kalau mau praktis tidak baca doa tita juga boleh karena itu cuma sunnah langsung al-fatihah sudah itu baca surah pendek nah, minimal satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allah Akbar boleh minimal satu ayat sunnah minimal satu ayat Allahu Akbar bagaimana rukunya Ustaz ruku cukup kepala goyang Allah Sami Allah Ruku Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan kalau tadi cuma kepala sekarang sujud badanmu ikut kau tundukkan Allahu Akbar